Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan habibullah taala wa ra'ah. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-45 perhatikan baik-baik kitabnya karena pembahasannya sangat penting yaitu seputar asma wa sifat seputar nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita lihat bagian atas itu kalam Imam Ahmad ini masih, masih sambungan kalam Imam Ahmad sambungan kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih kata beliau bagian atas itu wala nasifullaha bi aktsar mimma wasafahu bihi nafsuh. Nah, artinya bima wasafa bihi nafsuhu. Artinya apa? Artinya kita tidak mensifati Allah taala melebihi dari apa-apa yang Allah taala telah mensifati dirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam sifat ini enggak boleh sembarangan. Kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah taala telah mensifati dirinya, enggak berlebih dari itu. Paham maksudnya? Jadi kalau kita membuat sifat sendiri nggak boleh gitu loh ya. Harus sesuai dengan dalil. Karena asma wa sifat tauqifiyah. Asma wa sifat tauqifiyah. Dibangun di atas apa? Dalil. Dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat bawahnya itu halaman 45 ya, bagian bawah untuk lihat itu catatan kaki nomor 34. Kadzalika nahnu natsba' wa la nabtadi'. Artinya apa? Seperti itu pula kita mengikuti dan tidak membuat perkara bid'ah. Maksudnya bagaimana? Mengikuti dalil, tidak membuat perkara bid'ah, membuat perkara yang baru. La nasibullah bi khairi ma wasafihi nafsah. Kita tidak mensifati Allah taala dengan sifat yang apa? Na'am barakallahu fikum. Kita tidak mensifati Allah taala dengan sifat yang Allah taala tidak mensifati dirinya dengannya. Paham belum? Ewa, maksudnya apa? Maksudnya kita kalau mensifati itu harus Allah taala mensifati dirinya gitu loh. Sesuai dengan dalil. Kita nggak boleh mensifati Allah taala dengan selain sifat yang Allah taala tidak apa? Yang Allah taala tidak mensifati dengannya. Paham ya? Nah, jadi kita harus benar-benar melihat ke dalil. Li'anal asma' wa sifati dikatakan nama-nama dan sifat tauqifiyatun. Pahami makna itu? Karena nama dan sifat itu ada tauqifiyah Tauqifiyah itu dibangun di atas dalil, mutawaqqifah 'inda dalil, berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, enggak boleh sembarangan. Fa nahnu la nusammi rabbana wa la nasifuhu illa bima jaa'a fil kitab sunnah. Maka kita tidaklah menamakan, memberi nama kepada Rabb kita, tidak pula mensifatinya kecuali dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faham maksudnya ya? Kita nggak boleh mensifati dengan sesuai dengan hawa nafsu kita. Nggak boleh juga kita memberikan nama sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kita mensifati dan beri nama Allah Taala sesuai dengan apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya tauqifiyah namanya. Berhenti di atas apa? Dalil. Berhenti di atas apa? Dalil itu namanya tauqifiyah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wala nuhdits lahu asma'an 'inda anfusina dan kita tidak membuat nama-nama yang baru yang muncul dari diri-diri kita, enggak boleh. Oleh karena itu ketika tidak ada nama yang ditetapkan oleh Allah taala kita enggak boleh bikin sendiri. Contohnya Allah taala disifati dengan turun, nuzul. Ya kan? Sifatnya nuzul, tapi enggak boleh kita katakan oh berarti namanya nazil. Enggak boleh. Karena nama nazil ini enggak datang dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah. Kecuali para ulama mengkabarkan yaitu dalam bab apa ikhbar min babil ikhbar ikhbar itu pengkabaran karena yang turun bahasa Arabnya apa nazilun tapi untuk menetapkan nazil itu nama Allah nggak boleh mamnu' kenapa nggak boleh karena nggak ada dalilnya tapi kalau hanya mengkabarkan min babil ikhbar ausa min babil asma wa sifat paham bab pengkabaran itu lebih luas daripada bab menetapkan nama dan sifat contoh yang lain Allah Ta'ala disifati memiliki sifat kalam, berbicara. Tapi apakah boleh kita menamakan Allah Ta'ala mutakallim? Allah Ta'ala adalah zat yang mutakallim. Ha? Adalah zat yang namaha berbicara. Mutakallim, maksudnya mutakallim itu namanya. Enggak boleh. Karena mutakallim ini enggak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau hanya mengabarkan bahasa Arabnya, orang yang berbicara itu apa bahasa Arabnya? Mutakallim kan? mutakallim min babil ikhbar tidak masalah. Tapi menetapkan jangan. Karena dalam menetapkan asma sifat butuh apa tadi? Dalil. Nah, butuh dalil. Perkara ini sebenarnya enggak sulit, cuman kadang orang enggak faham itu karena rumit itu ya. Sulitnya tidak sulit ini ya. Nah, jadi kita kembali pada dalil. Wala nuhdits sifatin min 'indi anfusina. Dan jangan sekali-kali kita membuat sifat-sifat yang baru untuk Allah taala dari yang muncul dari diri-diri kita. Jangan. Karena kaidahnya hendak kita lewatin kaidahnya, apa itu? Kullu ismin yu'khad minhu as-sifah wa kullu sifah yu'khad minha ismun. Itu kaidah dihafal itu. Tancapkan di benak-benak antum semuanya. Setiap nama itu pasti diambil padanya sifat. Dan tidak setiap sifat diambil padanya apa? Nama. Itu kaidah penting itu ya, kaidah penting. Setiap nama pasti diambil padanya apa sifat Allah Ta'ala namanya apa? Ar-Razzaq. Nama itu. Sifatnya apa? Ar-Rizq. Allah Ta'ala memiliki nama al ghafar Nama kan? Sifatnya apa? Al-Maghfirah. Memberikan ampunan itu. Tapi enggak setiap sifat diambil nama. Nuzul. Sifat bukan? Sifat. Tapi enggak ada nama nazil itu. Kalam. Sifat bukan? Sifat. Tapi enggak ada nama mutakalim. Mahfum insyaAllah? Karena di dalam menetapkan itu butuh dalil Paham soalnya ya? Jadi kaidah tadi dihafal. Setiap nama pasti bisa diambil padanya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya apa? Nama itu kaidah yang bisa dikatakan akurat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi, hadhi qaidatun ini adalah kaidah. Annal asma wa sifati tauqifiyatun. Bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat tauqifiyatun berhenti di atas dalil. La yusbat minha tidak ditetapkan sedikit pun darinya illa majaa fil kitab sunnah kecuali yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza nazakumullah kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih bila haddin wala ghayah Eh? Bila haddin wala ghayah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ketika mensifati Allah Ta'ala itu tanpa ada batasan, tanpa ada puncaknya. Gak boleh batas sendiri, gak boleh bikin puncak sendiri. Maksudnya bagaimana? Ya semua semal enam. Selama nama-nama itu ada dalilnya, ya kita tetapkan. Gak boleh kita, oh ini cukup sampai segini aja. 99 nama saja katanya. Kita katakan tidak, nama Allah Ta'ala itu banyak. Tidak hanya 99 nama saja. pun hadis yang sering atau dengar, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhwal jannah. Sesungguhnya Allah Taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang berdoa dengannya, maka dia dijamin masuk surga. Itu bukan pembatasan niat ingat bukan pembatasan nama. Itu hanya penyebutan keutamaan. Keutamaan 99 nama tersebut, kalau kita berdoa dengannya dijamin masuk surga, bukan pembatasan. Kita gunakan dengan akal yang lain biar nanti semakin paham. Ada orang ngomong ke antum, "Aku punya 50 ribu, tak siapkan untuk sodakoh Apakah dia nggak punya uang lain? Punya uang lain nggak? Punya uang lain di rumah mm uangnya. Cuman yang 50 ribu ini disiapkan untuk sodakoh itu loh. Bukan berarti dia nggak punya uang lain. Paham belum? 99 nama tersebut, barang siapa yang berdoa dengannya dijamin masuk surga, bukan berarti nggak punya nama lain gitu loh. Namanya ada yang lain. Cuman yang 99 ini memiliki keutamaan. Jangan seperti orang sufiah dulu ya. Sudah kami kisahkan wa fi anfusikum afala tubesirun Pada diri-diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah taala, jangan kalian apa? Nah barakallahu fikum hendaknya kalian memperhatikannya. Nah, apa kemarin mereka menggunakan apa itu? menggunakan ini garis-garis di tangan ini. Angka berapa bahasa Arabnya ini? 81 atau 18 ini? 18. Yang satunya ini sudah pisah ya dulu gabung ini. Berapa ini? 81 kan? Eh 81 tambah 18 berapa? 99 kata mereka itulah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah taala itu memiliki 99 nama katanya. Kita katakan itu batil, pendapat yang batil. Paham ya? Biasanya normal gabung ini 18 ini. Paham ya? Kalau yang ini 81. Cuman ini tidak bisa ya. Dulu gabung dulu ini ya. <laughs> Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Yang jelas apa? Itu bukan dalil ya, itu cuman eh, hayalan-hayalan yang mereka bikin saja. Kita lihat penjelasannya bawah itu. Qala Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah, bila haddin wala ghayah, ay annana la nukayyif sifatillah azza wa jal. Maksudnya kita enggak boleh membagaimanakan, mengkaifiyahkan, membentukkan seperti ini seperti ini enggak boleh. Eh? boleh membagaimanakan, mengkaifiahkan sifat-sifat Allah Taala. Fanadkur hududaha wa ghayatiha wa kayfiyatiha Akhirnya kita menyebutkan batasan-batasannya, puncak-puncaknya dan bagaimana bentuknya itu enggak boleh. Yang wajib bagi kita apa? Mengimaninya. Beriman terhadap nama dan sifat. Untuk membagaimanakannya wallahu a'lam. Sifat itu ada, maknanya ada, bagaimananya wallahu a'lam. Itu zat patokan itu. Hadza laysa min ilmina. Ini bukan termasuk ilmu kita, wala min maqdura wala min maqdurina, bukan termasuk kemampuan kita. La ya'lam hududaha wa ghayatiha wa kayfiyataha wa kayfiyataha illallahu azza wa jalla. Tidak ada yang tahu batasan-batasannya, tidak pula puncak-puncaknya, tidak pula bentuk-bentuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum jangan tertipu dengan apa? bisikan-bisikan atau syubhat-syubhat yang lontarkan oleh orang ahlu bidah wa dalal baik dari kalangan dari kalangan sufi atau yang semisalnya yang mereka berani membatasi nama cuma 99 saja. Paham ya? Al Asmaul Husna dihitung kemudian 99 ditempel di tembok misalkan. Paham ya kita katakan itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Paham ya? Bahkan ada yang tidak warid. Paham ya? Cuman yang jelas kesimpulannya 99 nama yang datang dalam hadis tersebut adalah berkaitan masalah keutamaan. Keutamaan 99 nama tersebut, ya berdoa dengannya dijamin masuk surga. Bukan berarti Allah Taala enggak punya nama yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kesimpulannya, nah barakallahu fikum, nah laisa kamitslihi syai'un wa huwa As-Sami Al-Basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Taala dan Allah Taala adalah Dat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Nasallahu assalamu afiyah fi dunya wal akhirah wa nasallahu wa fiqan wa iyyakum lima yuhibuhu wa yurdahu. Alhamdulillah rabbil alamin.